Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam bimbingan membaca Al-Quran Kembali kami mencoba untuk kelas B Kembali akan mengulang surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun kami sampaikan nanti bagaimana caranya dalam teori hentak ya Jadi untuk kelas A teori pelangi Kelas B teori hentak dalam latihan namun sebelumnya kami sampaikan pelajaran pertama disampaikan Ustaz Haji Nurasyah Jamil seperti biasa dari surat Al-Asri, Al-Asr hingga An-Nas. Pelajaran pertama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحب يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله أيسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا surat ke-109, surat yang akan kita pelajari dengan teori hantak. Baik, pendengar dan pecinta Radio Kemenis Jakarta, sebelum kita sama-sama dalam bimbingan membaca Al-Quran, terlebih dahulu kami baca dengan buka dengan membaca surat Al Fatihah.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 Allahumma aftah alaina hikmatika wa surah alaina min huzaini rahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda. Bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim Baik saudara pendengar, sebelum surat Al-Kafirun, surat ke-109, ini terdiri dari 6 ayat, berbicara tentang orang-orang kafir. Ini juga menegaskan tentang toleransi, ya, toleransi beragama dalam Islam tidak ada. Dalam artian hanya toleransi beragama dalam sosial kemasyarakatan, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah. Jadi kalau kita dengan non-muslim, membangun jembatan, membangun, membangun uh, prasarana prasarana umum itu diperkenankan. Tetapi kalau sudah akidah tidak ada tawar menawar. Misalnya hari ini kita jumatan, besok kita ke kelenteng, besoknya lagi ke gereja, nah itu tidak ada. Jadi dalam akidah Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing agama, kepercayaan, keyakinan masing-masing tidak ada dicampur baurkan. Jadi Pancasila kita percaya Bhinneka Tunggal Ika tetapi agama Pancasila tidak ada. Maksudnya satu orang menganut agama yang bermacam-macam itu tidak ada dalam syariat Islam. Itu ya jadi cukup satu saja akidah ya. Inna dina indallahil Islam. Ini jelas. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam akidah. Baik, eh, pelajaran tajwidnya terlebih dahulu di halaman ke-19 tentang ikhba ikhba ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi ang. Kalau idhar n-nya jelas, kalau idgom n-nya melebur pada huruf sesudahnya, nun matinya itu kalau n itu kalau dilatenkan. Tetapi e, ikhfa n-nya ada, tetapi cenderung ke eng gitu. Walaupun nanti ada eng banget, ada enggak eng, ada sedikit engnya ya, ada ausat, ada abad nanti. Jadi uh, ada koribnya. Jadi ikhfa itu tidak semuanya eng. Kalau ketemu fa bunyi m ya kayak seperti ikhfa sapawi. Samar ada bunyi m-nya kalau ketemu fa. Kalau ketemu kaf dan kof angnya banget. Kalau ketemu selain kaf dan kof dan mi dan fa, yang lainnya berarti huruf ipar 15 kan. Berarti n-nya tetap ada tapi samar gitu. Min donilah min sari enggak min sari gitu ya. Min syar enggak min min ada n-nya tetap. Huruf ikhfa ada 15 gitu. Sod, dal, sa, kaf, jim, shin, kop, sin dal po zai fa ta bo zo atau dilantunkan dalam nadom kita dalam lagu kita sibda sana kam jada saksun kod sama dom tayyiba zid fitukum do zolima itu di taklim kita lebih populer huruf ikhfa itu di diurut tasa dal zal zai jim sin shin Sobat, to zo fa koka fa kof kap apa artinya kalau ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ifa yang 15 dibacanya samar gitu ya. Ada unsur angnya walaupun nanti banyak dan tidaknya tergantung ketemu huruf apa. Tadi sudah dijelaskan kan? Kalau ketemu kaf dan kop angnya banget. Kalau ketemu fa angnya ada tetapi ada unsur f m-nya fitnah. Kalau selainnya tetap n-nya ada. N-nya tetap ada tapi samar. Di halaman 20 nomor 1 itu ya kan nun mati di satu kalimat huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh an an salatihim an. Bunyi n-nya tidak an lagi. Karena apa? Setelah nun matinya ketemu huruf ikhfa. Nah inilah, kalau tidak belajar tajwid, bacanya agak-agak gimana ya. Harus idha, harusnya idhar jadi idgom, idgom jadi ikhfa. Jadi nggak ada aturannya, nggak jelas gitu. Nah inilah perlunya belajar tajwid itu di sini. Ini pun hanya berlaku dalam baca Al-Quran. Kalau dalam berbahasa Arab, ikhfa ini tidak. itu kan. Idhar, idgom itu hanya beberapa saja. Tidak berlaku ilmu tajwid secara keseluruhan. Mad, ya, gitu, panjang dan pendek bacaan. Tetapi ikhfanya itu kadang-kadang dalam dalam berbahasa lain dengan membaca Al-Quran. Di sini Hmm. An jadi an gitu. An ini tetap ada an salatihim. Tuh. Jadi sama ini seperti uh, eh, idgom, tulisan dan bacaan berbeda. Kalau idhar kan tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya ada unsur nun matinya, tanwin nun mati atau n-nya. Dibacanya juga ada n itu idhar. Kalau ikhfa uh, sama seperti idgom. Tulisannya ada, dibacanya lain gitu ya. Uh, kalau idgom perubahannya banget seperti nun mati ketemu ya jadi n-nya berubah menjadi y nun mati ketemu wow n-nya berubah menjadi w nah, banget perubahannya tetapi dalam ikhwa itu sedikit saja samar samar itu tidak jelas ini ibu Niti apa ibu Tris dari jauh itu samar kan apa ibu Elis apa ibu Tini yang mau datang hari Sabtu untuk halal bihalal gitu kan Insya Allah tanggal 3 November nih di auditorium semua silakan hadir yang baru yang lama Pokoknya hadir kita bersilaturahmi pengajian pertama. Itu samar. Samar itu ya remeng-remeng <laughs> begitu jelas si A apa si B. Nah itu. An gitu kan. Bunyi N-nya masuk ke sod. Antara N kan sod. Jadi samar gitu. Bunyi A, apa sih itu? Bunyi N apa bunyi sod? itu Itulah ikhfa. mandalati Hukumnya ikhfa. Kenapa? karena nun mati ketemu zal. Ya, syajarin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin. Itu adalah nun mati di, di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa kita, bahasa Latin, Latin kita karena kita seringnya kan hari-harinya pakai Latin. Itu Latin kata gitu ya. E, nun matinya di kata pertama, huruf ikhfa-nya di kata kedua begitu. Dalam bahasa Arab disebut kalimat. Nun mati dengan huruf ihfa bertemu di satu kalimat mana? Fal yanzur. Nun mati ketemu za. Hukumnya ikhfa ain ain dallah. Enggak ing dallah, enggak ing banget, enggak ang banget, enggak. Yang ang banget kalau ketemu kaf dan kop. Ain dallah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dal. Mansuro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu sa. Mansuro. Tanwin bertemu dengan huruf ihfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ihfa di kalimat lain. Jadi maksudnya tidak mungkin dan eh, tanwin itu bertemu dengan huruf ihfa dalam satu rangkaian, dalam satu kata. Bahasa Indonesia kan kata kalimat itu. Kauman tuh, kauman solihin. Jadi kauman solihin. Hukumnya ikhfa karena tanwin ketemu sod atau patah tain ketemu sod bukan ketemu alif alifnya nggak dianggap ingat dalam tirat tajwid yang dianggap hanya huruf-huruf yang berbaris saja saja sajaja hukumnya ikhfa kenapa karena patah tain patah tain mana sih patah tain yang pertama tuh yang di atas hamzah yang kayak ain patah tain ketemu dengan fa atau tanwin ketemu sa. Tanwin itu unsurnya patah tain, kasrah tain, doma tain. Bisa disebut tanwin ketemu sa atau patah tain ketemu sa. Kauman taghin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah tain ketemu to. Perhatikan, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan kop, engnya banget. Mana? Mil kabel. Min asalnya. Min qablu jadi mio kabel, kok kabel? Ya karena karena dihentikan. Ini dalam berbahasa membaca Al-Quran. Jadi ujungnya nggak dibaca. Mio nah, kabel. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kof. Kenapa engnya banget? Karena ketemu kof. Yang engnya banget kan ketemu kaf dan kof. kita ya, kitabin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf. Ming ming kuwatin. Mio ya, kuwah semua baris kalau tak marbuto dihentikan menjadi hak. ha. wah hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kof. Milkum min asalnya min jadi ming jadi ang mingkum hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kaf. Kotobong qayyimah hukumnya kutubun jadi kotobong karena tanwin domatain ketemu kof hukumnya ikhfa. Itu. Nah, ini bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa hanya satu fa ini dalam huruf ikhfa yang 15 ini. Bunyinya berubah menjadi M, akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Jadi sama seperti mengucapkan ikhfa sapawi. Min, min, bunyi M tapi bibirnya nggak nutup. Samar tetap ada. Min fitnah, kau mengfasikin. mengfakin Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Kau mengfasikin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin, karena patah tanwin ketemu fa. Kan ada alif, alifnya nggak dianggap dalam ilmu ini. Mafakin hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa itu adalah huruf ikhfa huruf ikhfa ada lima belas apa ta sa dal zal zai jim sin shin sor dod ta za fa ka fa kof kaf apa maksudnya kalau dalam bacaan ada nun mati enggak Bertemu apa? Kalau bertemu salah satu huruf yang 15 itu nun matinya maka terjadi ikhfa samar membacanya. Ah nggak ada nun matinya, ada tanwin nggak? Kalau ada tanwin sama, bertemu dengan huruf ikhfa nggak? Kalau bertemu jadi samar. Kalau enggak ya berarti tidak ada hukum ikhfa, hukum yang lainnya. Nah, sedangkan halaman 21 tentang iklab, nah ini yang keempat ya, ini uh, keempat ada iklab. Iklab ini, iklab bila nun mati atau tanwin menghadapi satu huruf saja yaitu ba berubah menjadi m. Tapi ingat, ini adalah hukum nun mati atau tanwin. Karena nanti kalau hukum mim mati ketemu ba, bukan iklab, tapi ikhfa sapawi. Mim mati ketemu mim idgo mim mim mati ketemu ba ikhfa sapawi. Sisanya idhar halaman 28 nanti dilihatnya ya. Jadi harus jeli dulu apa yang menjadi hukum? Nun mati di sini atau tanwin? Ada nun mati enggak? Nun matinya bertemu ba enggak? Iya, berarti iklab. Ada nun mati nggak? Nggak ada. Ada tanwin nggak ada. Ada ketemu ba nggak ada. Berarti iklab nggak ada ya sudah tidak ada hukum iklab begitu. Jadi dilihat dulu nun mati ada nggak, tanwin ada nggak, ketemu apa? Ketemu alif berarti jadi idhar, ketemu kho jadi idhar, ketemu ya jadi idgom, ketemu fa jadi ikhfa, ketemu ba jadi iklab, ketemu mim jadi idgom diguna. ketemu lam jadi idgom bila guna. Nah harus dipahami satu-satu ya. Alhamdulillah ini hukum nun mati atau tanwin sudah selesai. Jadi mohon maaf untuk kelas B untuk bersabar terlebih dahulu. Kami tidak menerima telepon terlebih dahulu untuk khusus kelas B. Jadi kami ulang-ulang ilmu tajwidnya terlebih dahulu. Ini kan sudah hampir halaman 21. Nanti sudah selesai tajwidnya. Kemudian surat-surat pendeknya sudah kami selesai teori hantaknya. Nah, giliran ibu mencoba membaca, baik mencoba latihan dihentak atau bacaannya tidak usah dihentak. Oh, saya udah lancar, nggak usah dihentak boleh. Teori hentak ini sangat berarti, sangat berguna bagi pemula yang terlambat. Terlambat ya seperti kita baru belajar Al-Quran usia 30, 40, 60 Hentakan itu kadang-kadang gak muncul Lain dengan anak kecil yang belajar Lain, mereka tuh lidahnya tuh lain ya Kalau kita kan sudah keluh, sudah susah Ibarat kalau buku itu sudah banyak tulisan, mau diisi tulisan lagi ya harus dihapus. Ya dihapus itu nggak mungkin bersih seperti semula gitu kan. Pasti ada bekasnya. Tapi jangan bilang di harddisk dihapus di komputer jadi bersih itu lain cerita <laughs> lagi itu ya. Ini kita analoginya jadi itu. Jadi mengisi tulisan yang sudah penuh ya gitu. Nggak begitu jelas. Baik, kita coba surat Al-Kafirun, surat ke-109. Kembali kami undang untuk semua jamaah majelis ta'lim semua siapa saja yang ingin hadir tidak ada persyaratan, tidak ada anggota-anggotaan. Pokoknya setiap yang datang otomatis menjadi anggota, anggota jamaah majelis ta'lim. Insya Allah hari e, Sabtu tanggal 3 November di Auditorium Radio Kayamanis Jakarta. Kita adakan silaturahmi pengajian pertama sekaligus dengan halal bihalalnya ya insya Allah. Ibu yang berkenan ingin hadir mangga silahkan kami tunggu kedatangannya hari Sabtu. Uh, wah kan habis halal bihalal capek ya bawalah makanan se secukupnya untuk ibu sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti habis ngaji kok lapar ya. Itu silahkan membawa eh, masing-masing uh, sama seperti di acara-acara yang lain masing-masing bawa. Wah, saya mau bawanya banyak buat yang lainnya. Oh, mangga silahkan ya. Jangan pikirkan buat saya buat yang lainnya aja silahkan. Baik, uh, di surat ke-109 Al-Kafirun. Ini juga dari Bogor ada Ustazah Yuyu juga mau datang insyaallah. Bu Sri barangkali di Bogor. Ini tolong hubungi Bu Yuyu ya untuk persiapan halal bihalal ada sesuatu hal katanya yang mau dibawa untuk jamaah apa sayur asam barangkali. Ya silahkan Ibu Sri di Bogor ya. Baik, surat Al-Kafirun surat ke-109. A'udhu A'u, ingat tulisan untuk ini ada di buku tajwid kita halaman ketujuh. Kembali saya bilang, saya tidak bisa menyalahkan 100% buat ibu, bagi ibu dan bapak yang baca ta'unya salah. Mungkin dia hanya dengar saja, tidak pernah melihat tulisan. Dilihat kembali di halaman ketujuh, di sana ada tulisan A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alif fathah a'ain Kok jadi a'u kan ada waw mati, matobi. A'u a a i i a dulu bukan a a bukan a a alif dan ain a a a zal domah zu a zu bi kasroh bi bi kok ada alifnya itu alif milik Allah jadi nyambung karena ba ini termasuk huruf yang bisa dirangkai billahi teori nyamber ingat setiap ada baris ketemu huruf bertasjid jadi disamperin ini tema kelambil tuh A'udzu billahi ha kasrah A'udzu billahi. Tapi ini hanya pada terjadi pada uh, lafaz Allah yang sebelumnya berbaris kasroh Kalau sebelum lafaz Allah berbaris di atas itu tidak terjadi disambar langsung tetapi dibantu dengan o. Mana bismillah ya Rasulullah. Allah. Allah enggak Allah, Allah lain cerita itu ya. A'udzu billahi minash nyambar ke shin. Minash syai syaitanir nir rojim panjang ya. Jim karena matobi ketemu satu huruf hidup asalnya jimi gitu. Ya. Nir rojim jadi sukun. Dihentikan jadi mad alil sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil Bismillahirrahmanirrahim. Qul ul kap domah ku ku lamnya jadi konsonan jadi mati jadi kul kul ya patah ya kok jadi panjang karena setelah setelah yanya ketemu alif itu baca idman pasil kul ya ai ya nya domah yu tapi bertasdi double kul ya Yuha panjang harusnya tetapi setelah matobi karena ketemu hari pelam komariah jadi pendek. Matobi tidak selamanya panjang. Kalau men, e, ketemu hal, ketemu lima hal, matobi tidak panjang. Satu ketemu alif lam komariah ya ini. Ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasjid bukan matobi lagi, bukan panjang lagi. Qul ya ayyuhal Jangan baca Kul ya ayyuhal. Kenapa kan matobi? Betul, tapi ada pengecualian. Jadi pendek. Kecuali dihentikan. Kul ya ayyuha. Panjang. Tapi masa diberhentikan di situ ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kaf fatah ka. Setiap ada yang berdiri kayak alif, panjangnya satu alif. Itulah mad asli. Patah berdiri adanya di alif mad, badal. Patah berdiri adanya di hadomir mad silah kosiroh patah berdiri selain di alif dan di hadomir mad asli saja. Nanti dapatkan Sabtu ya. Ada uh, sudah saya susunkan cara cepat belajar pakai nomor 1 sampai 38. Itu baru 38 istilah, masih banyak ya. Dapatkan hari Sabtu datang ya. Qul ya ayyuhal kafi fa kasrafi ra domah nak na patah na kafiru na Qul ya ayyuhal kafiruna. Ingat, teori semua baris di ujung kecuali patah dua, patah tain kalau dihentikan semua posisinya menjadi sukun. Sukun menjadi diam, menjadi konsonan, menjadi an. Qul ya ayyuhal kafirun. Lam ah ada pemanjanglah Setelah matobi ketemu alif bukan matobi lagi sekarang. Jadi apa itu? Jadi marja munfasil matobi Matobi ketemu alif panjangnya, ada alis panjang lima harokat. La a, a patah a, ainnya jadi konsonan a a. La a ba domah bu, dal domah du. La a budu La a'budu mim patah ma ada mad tabi'inya di situ satu alif. La a'budu ma tak patah ta ainnya jadi konsonan. Jadi diem bunyi a na ta. Ba domah bu, dal domah du. Du kenapa panjang ada wau mati itulah matobi Bisa dengan alif panjangnya patah, kasrahnya dengan ya mati, domahnya dengan wau mati. Ini domah dengan wau mati. Nah, jadi La a'budu ma ta'buduna. Buduna. Itu kalau dibaca. Tetapi dalam teori membaca Al-Quran, baris-baris ini tidak dibaca. Menjadi sukun. Jadi, La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Itu teori hentak. Ingat, teori hentak hanya untuk latihan. Diulang-ulang ya, jangan sampai salah nanti. Siapa yang ngajarin? Pak Ari, di mana? Di kayu manis, dihentak-hentak gitu. Iya. Nah loh, dia dengernya sepintas. Jadi teori hentak itu hanya dalam latihan. Kalau sudah lancar, tidak boleh ada hentak. La a'budu ma ta'budun. Ada nggak hentakan? Tidak ada. Wau patah wa lam patah la. Matobi ketemu Ali jadi Mad Jaid Munfasil. Tuh dicatat Mad Jaid Munfasil. Nanti kalau ibu dan bapak sudah punya cara cepat belajar e, ringkasannya tajwid itu ada di sana nomor 4, nomor 5. Itu nomor 4 mad wajib muntasil, nomor 5 mad jaid muntasil. Ini ada saya bikinkan sengaja saya printkan tuh nomor 1 kosar cara belajar tajwid cara cepat. Kosar nomor 1, Wabi'i nomor dua, nomor tiga Mad Suku, nomor empat, Mad Wajib Mutasil. Ada keterangan di sini. Nomor empat Mad Wajib Mutasil ialah nomor dua Nomor dua apa? Wabi'i bertemu Hamjah Ialah Wabi'i bertemu Hamjah panjangnya dua harokat atau satu 2 setengah alif. Tuh. Oh, oh, cepat banget dapatin aja ininya ya. Itu silahkan nanti hari Sabtu. Aha, ada ada MP3-nya gratis, boleh. CD-nya buat netra Tadi juga ada yang telepon. Pak Ari memang saya netra boleh belajar. Oh boleh sangat senang sekali. Kalau ada anak kecil netra ikut belajar saya sangat senang. Bukan ingin mempermalukan orang yang tidak netra bukan. Untuk dijadikan cambuk buat kita yang melihat. Masya Allah, yang netra juga pinter. Kenapa kita nggak bisa begitu maksudnya? Jadi uh, mau bilang, mau bicara bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau belajar semuanya pasti bisa, insya Allah. Itu ya. Wala wala wau patah wa la patah la. Ayat ketiga, karena matobi ketemu alif jadi baca menpasil Berapa panjangnya? dua sampai lima harokat atau lima harokat dibaca juga boleh. Dibuat alif satu alif sampai dua alif setengah. Wala alif patah al nun mati an ketemu ta jadi ifa Asalnya kan wala antum jadi wala antum. Dalam ifa dalam dalam baca Quran itu. Kalau dalam bahasa Arab mah berbahasa Arab ifa nggak usah min aina anta enggak min aina anta biasa itu ya dalam berbahasa Arab dengan baca quran agak lain gitu wala antum tom mimati ketemu ain idhar ain fatah a kalau ada menemukan fatah berdiri baris berdiri patah berdiri, kasrah berdiri, doma terbalik dibaca panjang satu alif. Wala antum a ba kasrah bi dal doma du. Kenapa du? Karena ada waw mati matu bi. Nun patah na ma mim patah ma. Kenapa panjang? Karena setelah matu bi-nya ketemu alif jadi mad jaid munfasil. Alif fatah a ain a ba domah bu dal domah du jadi budu wala antum tom patah anunnya an an tak domah tu m an antum tuh ain patah a a bakas roh bi a bi dal domah du a bi du nun patah na a bi du na mim patah ma kenapa panjang karena matobinya ketemu alif jadi mad jaid du na ma alif patah a ainnya konsonan mati ar ba domah bu dal domah du ma ar bu ingat teori lagi setiap baris semua baris yang ada di ujung bacaan jika dihentikan semuanya posisinya menjadi sukun kecuali patah dua patah tain jadi wala antum abiduna ma ar ar bud ah kok susah banget sih <laughs> lagi latihan gitu ya kalau ainnya sudah bagus nggak usah begitu wala antum abiduna ma a'bud a a a a a'bud Wau patah wa, lam patah la. Ketemu alif jadi mad jaid pasil jadi panjang 5 harokat. 2 sampai 5 harokat, boleh kurang wala alif nun anun patahna wala ana ana itu harusnya kan pakai alif jadi panjang satu alif tetapi karena ana mutakalim wahda yang menanjak, menunjukkan jam, uh, kata berarti saya ya itu naknya tidak dibaca panjang dibaca kosar jadi wala ana makanya dicetakan Indonesia di atas alifnya ada sukun wala ana ain patah a ba kasrah bi da domah tain dun wala ana abidun abidun tetapi setelah domah tain ketemu mim dan dicetakan Indonesia ada tasjid tuh disamberin ke mim sebetulnya itu idgom dicetakan timur tengah tasjid ini tidak ada wala ana abidum abidum ma double mi. Nah ini kalau setiap menemukan nun dan mim bertasjid jadi guna. Ini ini si, sebenarnya ini bukan guna asli ini idgom biguna karena terjadinya guna ini dengung ini karena penyebabnya ada domah tain ada tanwin ketemu mim disebut idgom biguna. Setiap guna ada ketentuan ditahan satu alif minimal sampai satu alif setengah dengung ke hidung guna itu dan dibaca double wala ana abidum ma ain patah a ba patah ba dalnya ma abad tak domah tu amtum tetapi ada ketentuan lain di sini kalau menemukan dal mati ketemu tak itu menjadi idgom disebut idgom mutaja nisen halaman 23 dilihat nanti. Nah, wah gimana banyak istilah. Ya sudah, kalau menemukan huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada di idgomkan Idgom apa? Gak tahu deh. Yang tahu Pak Ari aja dulu ya biar nanti saya belajar. Wis nggak apa-apa. Ingat, kalau menemukan huruf mati setelah huruf mati, huruf mati dalam mati di atasnya ada sukun ya, disebut huruf mati ada huruf sukunnya. Kalau ada huruf ada sukun di atasnya, setelah huruf setelah huruf yang bersukun atau huruf mati ini ada huruf yang bertasjid bertasjid itu apa? Ada huruf yang ada di atasnya ada seperti w kecil. Itu jangan ragu diidgomkan. Idgom nanti banyak gitu ya. Uh, ini ini bicaranya cetakan Indonesia tapi bukan cetakan Timur Tengah. Jadi seperti ini, nun mati atau tanwin ketemu mim idgom bigunah. Itu pasti setelah nun mati ketemu huruf idgom itu ada tasjidnya. Nanti ada lam mati ketemu lam, itu idgom hukum lam mati. Ada nanti mim mati ketemu mim idgom mimi. Ada nanti dal mati ketemu dal hidup idgom mutamasilen. Ada nanti uh, seperti ini ya lamati ketemu ro ro'igo mutajanisan. Ada nanti uh, eh, mimati ketemu ba alam ya idgo mutakoribin. Nah ini, wah banyak ya istilahnya. Ya udah satu aja pegang supaya tidak bingung. Kalau menemukan huruf mati Huruf mati itu huruf yang di atasnya ada sukun, ada buletannya. Tapi bicara sukun juga cetakan Indonesia sukunnya bulatnya nggak nggak bulat ya. Harusnya kan bulat kalau cetakan Timur Tengah coba dilihat. Udah bulat merah. Di sini bukan. Bulatnya tuh tanggung gitu ya. Mungkin karena cetakan cetakannya jelek gitu ya. Nggak bisa bulat mungkin. Mungkin saya nggak tahu. Karena umumnya kalau cetakan Timur Tengah kalau kita lihat sukun tuh bulat dan merah biasanya jadi merahin. Di sini udah nggak bulat kayak kayak domah lagi, cuman nggak ada ekornya. Mungkin saya berpikir percetakannya belum canggih, belum bisa bikin bulat kali. Itu. Jadi kalau menemukan ada huruf ada sukunnya, setelah huruf yang ada sukun ada huruf bertasdid, jangan ragu diapakan? Diidgomkan, dimasukkan. Mana seperti ini? ma Ma'abadtum, kolkolahnya jadi hilang. ma tum Teorinya nyambar dulu. tum Apakah perlu teori nyamber setelah lancar? Tuh, tidak perlu, tidak usah. Wala wala ana abidum ma abad tum Dalam artinya ada nggak suaranya? Nggak ada, hilang. tum Ingat, kalau menemukan huruf yang ada sukunnya, huruf mati bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya, diapain? Disamberin, diidgomkan. Disamber, dimasukkan ke huruf yang ada tasydidnya itu berlaku hanya di cetakan Indonesia karena di cetakan Timur Tengah biasanya tidak Walaupun ada belakangan ada juga yang di, dibantu tasjid. Tapi umumnya kalau cetakan Timur Tengah enggak. Karena orang Timur Tengah mah sudah paham ya. Wala ayat 5 wa upatah wala la patah la matobi ketemu alif jadi mad jaid menfasil. Wala alif patah a nun nunnya jadi konsonan an wala an, eh, tak domah tu mimnya konsonan jadi em wala antum ain fatah kenapa panjang ada patah berdiri ingat ya patah berdiri tapi ini juga dicetakan timur tengah nanti bukan patah berdiri setelah patah biasa ada alif kecil itu ada pengecualian nanti yang kita harus klasifikasikan perbedaan antara cetakan timur tengah dan cetakan timur cetakan Indonesia walaupun nanti ada yang bingung Qurannya Qurannya bingung dia Cetakan Timur Tengah bukan, cetakan Indonesia bukan. Jadi bingung akhirnya. <laughs> Wala antum bakasro bakas dal domah du. Kenapa panjang ada wau mati? Itulah mantobi'i. Bisa du, bisa da, bisa di. Wala antum abidu nun patana, na abiduna Mimpatahma, Kenapa panjang? Karena setelah matobi ketemu alif. Makanya ada alis tuh di atas alifnya. Ya udah Pak Ari bilang kalau ada alis di atas alif atau ada uh, alis di atas matobi dibacanya lima harokat atau enam harokat itu ya. Nah, itu ada yang enam karena nanti seperti madlaji musakol kalimi itu jadi enam. Itu. Wala antum abiduna ma alif patah a ainnya jadi konsonan jadi mati a Ba domah bu, dal domah du. budu Iya, begitu bacanya. Tetapi ada teori lain, semua baris di ujung jika dihentikan menjadi sukun bunyinya. Bunyinya saja, tulisannya mah tetap. Kecuali patah dua patah tayan kalau dihentikan dibaca satu itulah mad iwad. ولا أنتم عابدون ما أعبد lam patah la kap laku mimnya jadi konsonan jadi m lakum dal kasroh di yaknya mati di tuh jadi konsonan jadi pemanjang jadi matobi lakum di nun domah nu kap nu nuku m-nya jadi konsonan jadi lakum di nukum. Wau patah wa, lam kasroh li, ya domah ya, walia walia Dal kasroh di, ko panjang ada ya mati, bi Nun kasroh ni, walia di ni Nah, kalau dihentikan jadi, lakum dinukum ni lakum dinukum di Terjadinya panjang karena sebelumnya ada i yang bertemu satu huruf hidup, satu huruf hidup. Kalau dua, tiga nggak nggak nggak jadi. Nah ini, jadi uh, teori hentak sementara sampai Al-Kausar eh, ya. Setelah itu nanti kami menerima telepon. Jadi tajwidnya dipermantap dulu. Ingat, ibu dan bapak adik-adik semua coba uh, praktekkan teori hentak ini. InsyaAllah bit-bitnya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a a a ain abiduna ma a'bud wala ana kok pendek kan mutakalim wahdah yang menunjukkan anak saya e, dibacanya kosar wala ana a abidum abidum dihentak nyambar ke tasjid wala wala ana abidum ma'abad dalnya hilang karena tadi menemukan huruf mati bertemu huruf yang ada tasjidnya disambar diidgomkan dileburkanlah kalau dilatenkannya itu ma'abattum wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum lakum dinukum waliyadin. Itu teori hentak. Ingat, hanya untuk latihan saja dan tidak untuk tampil. Ini di radio kan ini lagi ngajar gitu ya. Nanti nggak boleh begitu. Nanti orang-orang ngapain tuh ngaji teori dari mana gitu. Teori dari RKM dari Pak Ari. Teori hentak hanya untuk kelas B yang umumnya yang belajarnya terlambat. Kenapa? Saya banyak pengalaman kalau uh, yang baru belajar sudah usia terlambat itu di tasjinya itu susah. apa nafasati fil gitu. Mensarin nafasati fil ada. Makanya saya nggak bingung-bingung. Kalau ada orang datang, pari mau belajar ngaji, sok baca dulu Anas. Kalau dia bisa Anas, oh udah lumayan. Udah itu baca Al-Kafirun. Udah itu baca lagi eh, surat-surat uh, pendek juz 30-nya. Insya Allah kalau itu lancar ya sudah lumayan gitu. Pokoknya mengenal orang kalau surat Anas sudah oke, okay, udah. Terus lagi nanti di surat uh, Al-Fil Alfil kadang-kadang dia alam tara kaifa fa'ala rabb gitu. Padahal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu. Jadi ingat, teori hentak terjadi hanya dalam latihan, dalam belajar.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 Gak ada. Jadi silahkan jangan lupa hari Sabtu di Auditorium Radio Kayu Manis kita adakan halal bihalal insyaallah tanggal 3 November hari Sabtu ini ya. Jam 9 sampai jam 12. Halal bihalal sekalian pengajian pertama. Kami harapkan ibu dan bapak bisa hadir. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.